Baiklah, ma'asyiral muslimin, hadirin wal hadirat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Selanjutnya, kita akan memasuki acara inti kita di pagi hari ini, yaitu kajian Islam ilmiah yang akan disampaikan oleh Ustadzuna, Ustadz kita Ustaz Luqman bin Muhammad Ba'abduh hafizahullahu taala. Namun sebelum kita masuk ke acara inti ini kami ingin sedikit menyampaikan biografi ringkas terkait beliau hafizahullahu taala. Beliau adalah Ustaz Luqman bin Muhammad Ba'abduh hafizahullahu taala Beliau adalah pengasuh pondok pesantren Minhajul Asar Jember yang berada di Jawa Timur. Dan beliau adalah pemilik karya buku yang berjudul Mereka Adalah Teroris. Yang mana buku tersebut di dalamnya terdapat bantahan-bantahan terkait tipu dan pola pikir para kaum khawarij teroris yang mengatasnamakan Islam. Demikianlah biografi singkat pemateri kita di pagi hari ini. Kemudian ma'asyiral muslimin hadirin wal hadirat insyaallah setelah ini kita akan langsung mendengarkan materi kajian yang akan disampaikan oleh beliau hafizahullahu taala kepada yang kami hormati Al Ustaz Luqman bin Muhammad Ba'abdu hafizahullahu taala waktu dan tempat kami persilahkan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد pada pagi hari ini hari Sabtu Insya Allah kita berada pada tanggal 21 Dzulqa'dah 1444 Hijriah atau bertepatan dengan 10 Juni 2023 kita di Masjid Agung Kabupaten Bandung, Masjid Al-Fathu, bersama-sama menghadiri sebuah kegiatan yang semoga memiliki nilai ibadah dan amal soleh. Sebuah kegiatan yang di dalamnya kita ingin pertama mengenal sedikit tentang agama kita, Islam. Yang kedua, kegiatan ini dalam rangka bertawun dan bekerja sama saling menguatkan antar elemen anak bangsa ini. Saling menguatkan juga dengan pemerintahnya untuk mengatasi salah satu problem yang dihadapi oleh bangsa dan negara ini. Para hadirin yang saya muliakan, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak. Takmir Masjid Al-Fathu Kabupaten eh, Bandung dan pemerintah Kabupaten Bandung serta seluruh jajarannya. Semoga peran dan andil beliau-beliau dalam terwujudnya acara ini dinilai oleh Allah sebagai amal soleh yang akan menambah beratnya timbangan amal soleh beliau-beliau di hari kiamat nanti. Kaum muslimin yang semoga dilindungi Allah tabaraka wa taala, tema kajian kita sebagaimana sudah diumumkan oleh panitia yaitu mengapa terorisme tiada henti. Judul ini bermula dari sebuah kenyataan yang memang problem yang satu ini tiada henti. Bukan hanya di masa kita. Karena problem ini yaitu problem terorisme itu bukan baru ada 40, 50 atau 60 tahun yang lalu, bahkan sudah ada hampir 1400 tahun yang lalu. Kemudian berbicara tentang terorisme, kita hanya ingin memfokuskan salah satu dari sejumlah jenis terorisme. Karena terorisme kalau dalam bahasa, secara bahasa dalam kamus besar bahasa Indonesia, teror itu artinya adalah usaha untuk menciptakan rasa takut atau rasa ngeri kepada orang lain, baik yang dilakukan oleh individu atau kelompok. Demikian penjelasan kurang lebihnya dalam KBBI. Kemudian berbicara tentang terorisme, sebenarnya paham dan tindakan ini, terorisme dan teror, itu beragam latar belakangnya. Ada yang dilatar belakangi oleh agama atau mengatasnamakan agama. Ada pula terorisme yang dilatar belakangi oleh kepentingan ekonomi individu atau kelompok sehingga dia siap meneror saudaranya atau temannya atau pihak yang dianggap menghalangi kepentingan ekonominya. Saya kira ini banyak sekali terjadi di berbagai lini kehidupan. Mulai dari tingkat ekonomi bawah sampai yang teratas. Teror menteror karena faktor ini. Yang kedua, ada terorisme yang dilatar belakangi oleh kepentingan politik, persaingan politik, teror menteror secara verbal, ancam mengancam, pukul memukul sampai bakar membakar. Bahkan mungkin kalau di pihak kepolisian saya pikir punya data yang lebih lengkap. Ya, maaf maaf maaf saja sampai tertumpahnya darah gara-gara kepentingan politik. Kemudian beragam latar belakang daripada terorisme itu atau tindak teror. Terkait terorisme yang dilatar belakangi atau yang mengatasnamakan agama, kita juga akan fokus kepada terorisme yang mengatasnamakan agama kita, agama Islam. Karena sebenarnya dalam agama lain juga ada terorisme. Ada teroris baik dalam internal ya, agama Yahudi, agama Nasoro, agama Buddha, Hindu, semuanya ada. Sejarah menunjukkan itu. Saling mengancam, saling membunuh, saling mengusir dalam internal agama mereka. Begitu juga lintas agama. Teror lintas agama boleh saja kita sebut misal ya, pada bulan Maret 2019 terjadi teror tingkat tinggi di Selandia Baru. Bagaimana saudara-saudara kita muslim yang baru usai menyelesaikan sholat Jumat ditembak oleh seorang beragama Kristen dengan menggunakan senjata kaliber bertinggi yang tidak bisa dimiliki oleh sipil. Ya. 50 lebih saudara kita muslim yang baru selesai sujud dan ruku di rumah Allah terbunuh dan bersimpah darah masjid itu. Kita juga tidak lupa peristiwa yang terjadi di India seorang biarawati meledakkan sebuah masjid. Ya, biarawati perempuan meledakkan sebuah masjid dan terbunuh banyak sekali yang terbunuh dari umat Islam. Jadi tingkatnya sudah tingkatan tinggi, bukan kalau di Indonesia kan masih bom panci ya istilahnya, masih ringan-ringan, tapi itu tidak boleh dianggap kecil. Begitu juga teror yang mungkin lebih besar lagi, apa yang menimpa saudara kita di uh, Rohingya. Ya. Bukan hanya seribu orang, tapi puluhan ribu lain uh, terbunuh dan ratusan ribu lainnya terusir dari negerinya. Ada yang lari ke berbagai negara, ada yang terombang-ambing di laut meninggalkan kampungnya, meninggalkan sekolahnya, meninggalkan ekonominya. Terorisme besar-besaran. Ini tidak bisa dilupakan tentunya. Negara kita Indonesia sejak awal merdekanya sudah mengalami terorisme yang berulang kali. Ada yang mengatasnamakan agama Islam, ya. Ada yang tidak atas nama agama, seperti komunisme. Bagaimana komunis dalam sejarah negara kita yang semoga Allah melindunginya, melindungi negeri ini dari segala ancaman yang merongrongnya, setidaknya dua kali peristiwa besar yaitu komunis pada tahun 1948 yang dipimpin oleh Musso ya, itu memakan korban yang cukup banyak baik sipil maupun aparat pemerintah. Begitu juga komunis tahun 1965 bagaimana sampai melakukan tingkat kejahatan dan teror yang luar biasa bukan hanya masyarakat sipil biasa, bahkan para kiai, para guru agama di berbagai desa, di berbagai daerah dibunuh dengan model pembunuhan yang sangat sadis. Bahkan sampai menyentuh petinggi-petinggi negara kita, para jenderal. Ya. Itu sejarah insya Allah tidak akan dilupakan oleh anak bangsa ini. Begitu juga teror-teror yang lainnya kaum muslimin yang saya muliakan, tapi majelis kita di pagi hari ini hanya fokus pada satu sisi yaitu teror dan terorisme yang mengatasnamakan agama kita yang suci, agama Islam. Dan kita sebagai anak-anak muslimin, putra-putri muslimin bertanggung jawab untuk itu semua. Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin, penuh kasih sayang. Syariatnya indah dan penuh rahmat. Kaum muslimin yang saya muliakan, ketika Islam yang indah dan rahmatan lil alamin tidak dipelajari dengan baik dan tentu sulit untuk diamalkan dengan benar, maka disitulah akan muncul efek-efek negatif baik yang melampaui batas ekstrim kanan maupun yang meremehkannya ekstrim kiri. Terorisme tiada henti. Mengapa? Di sini kita akan mencoba mencari jalan keluar dan solusinya. Perlu diketahui bahwa teror dan terorisme serta bermunculannya ter para teroris itu terjadi di berbagai negara. Hampir nggak ada satu negara pun yang lepas dari ini. Kira-kira apa sebabnya? Coba kita akan mengurainya. Pertama bahwa terorisme dalam catatan sejarah di berbagai negara itu memang tidak lepas dari adanya upaya negara-negara adikuasa dan adidaya setelah masa imperialisme di mana sejak lebih atau 70 tahun yang lalu lebih mulai bermunculan negara-negara jajahan yang merdeka. Yang tidak sedikit dari berbagai negara jajahan tersebut adalah negara yang mayoritas penduduknya muslim seperti kita Indonesia salah satunya. Negara-negara adidaya dan adikuasa tersebut ingin mempertahankan imperialismenya. Tentu kondisi politik internasional pada waktu tidak memungkinkan mereka bertahan dengan model penjajahan lama. Maka mereka berusaha mempertahankan hegemoni kekuasaan dan dominasi kekuatannya di berbagai negara-negara mantan jajahan. Banyak cara yang mereka tempuh, salah satunya adalah menumbuh suburkan gerakan-gerakan kontra atau anti kedaulatan. Ditumbuh suburnya pola pikir dan pemahaman yang kontra terhadap kedaulatan negara-negara mantan jajahan. Jadi sebenarnya kalau ada yang mengatakan bahwa sebenarnya terorisme yang ada di negeri kita ini sebuah konspirasi aja. Bisa dikatakan benar, bisa dikatakan tidak. Tapi yang penting bagi kita jangan terjebak dalam perdebatan itu konspirasi atau tidak. Kita harus melihat bahwa itu nyata. Ada. Apakah itu murni dari tubuh umat Islam ataukah ada campur tangan dari pihak asing? Saya kira dua-duanya itu ada. Pertama, konspirasi asing akan sulit untuk menembus masyarakat sebuah negara. Konspirasi asing yang punya kepentingan di negara kita ini akan sulit untuk menemukan tempat kalau tidak ada ladangnya, kalau tidak ada potensi-potensi untuk itu. Ketika potensi itu ada di masyarakat atau rakyat sebuah negara, potensi untuk radikal, potensi untuk uh, ekstrim, maka disitulah pihak ketiga punya kepentingan punya kesempatan. Kaum muslimin yang saya muliakan. Itu sebab pertama. Sebab kedua adalah internal dari umat Islam. Sebenarnya kalau umat Islam mau mempelajari sumber-sumber Islam itu sendiri dengan baik dan benar, insya Allah pihak ketiga tadi nggak akan mendapatkan tempat dan kesempatan. Karena umat Islam kokoh. Umat Islam terbentengi dengan ilmu tentang Islam itu sendiri. Karenanya Nabi kita alaihi salatu wassalam dalam salah satu sabdanya mengatakan, Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, pasti Allah jadikan dia mengerti dan paham tentang agamanya. Salah satu kebaikan itu adalah terselamatkannya umat, bangsa, dan negara ini dari paham yang berbahaya, yaitu terorisme. Jika umat Islam, ini solusinya, ingin E, kuat dan kokoh terselamatkan dari paham-paham yang berbahaya termasuk terselamatkan dari adanya kemungkinan konspirasi asing untuk merongrong kedaulatan bangsa dan negara ini insya Allah akan terhindar. Sekali lagi adalah mensosialisasikan tolabul ilmi, belajar ilmu Islam. Jangan sampai ilmu Islam di nomor dua kan. Dalam pengertian kalau sempat ya baca, kalau sempat ikut belajar, kalau enggak maka tidak. Tetapi benar-benar umat Islam bersama-sama belajar Islam. Kalau tadi disebutkan oleh perwakilan Kapolres saat Kabupaten Bandung ya, bahwa langkah pemerintah dalam hal ini Polri ada tiga langkah. Yang pertama pencegahan, yang kedua penindakan, yang ketiga re-radikalisasi. Kita hanya bisa sebagai rakyat, sebagai masyarakat untuk masuk di poin satu dan tiga. Kalau di poin dua nampaknya itu wewenang pemerintah ya. Mengambil tindakan, menangkap, ya bahkan ujung-ujungnya terpaksa menembak. Ya, itu bukan wewenang kita. Jadi kalau ada yang tahu di antara kita menemukan informasi di situ ada seorang teroris atau kelompok teroris atau rencana-rencana, jangan kita yang bertindak. Jangan pondok pesantren yang mengambil langkah. Jangan takmir masjid yang maju. Ya, atau masyarakat kampung tetapi laporkan kepada pihak yang berwenang dengan data yang valid silahkan laporkan begitu membagi wewenang-wewenang kalau enggak berbahaya nanti terjadi suasana instabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat semua masyarakat pegang parang bahkan cari pistol dengan alasan anti terorisme ya, berbahaya kaum muslimin yang saya muliakan, lah dalam poin pertama pencegahan ini kita bisa bekerja sama. Guru-guru di sekolah, para tokoh agama, penceramah, tokoh masyarakat dan dan yang lainnya punya kesempatan untuk andil dalam pencegahan dengan menguatkan tingkat keilmuan anak didik kita di sekolah-sekolah sejak dini sejak masih TK ya, hingga perguruan tinggi. Ini pertama. Kedua, masyarakat secara umum, baik itu sebagai masyarakat e, biasa ataupun dia adalah tokoh-tokoh, perlu adanya upaya pencegahan melalui tulisan-tulisan, karya-karya ilmiah, kajian-kajian ilmiah, dan yang sejenisnya. Dibuatkannya situs-situs atau media, media sosial yang positif untuk itu. Begitu juga re-radikalisasi, yaitu kepada orang-orang yang sudah terjangkit radikalisme, terorisme. Mungkin kawan kita, kakak kita, guru kita, atau siapapun. Ya. Karena radikalisme ini tidak hanya bisa menjang menjangkiti masyarakat sipil, bahkan aparatur pemerintah, bahkan maaf-maaf saja, TNI dan Polri pun bisa terjangkiti. Ya, penyakit radikalisme ini. Sehingga upaya radikalisasi tadi perlu melalui diskusi-diskusi yang hikmah, diskusi ilmiah, yang sejuk. Jika itu memungkinkan untuk dilakukan. Kaum muslimin yang saya muliakan Jadi solusi yang pertama apa? Tolabul ilmi memasyarakatkan dan mensosialisasikan semangat belajar Islam. Jika sudah ada semangat belajar Islam, bagaimana cara belajar Islam? Kenapa ada pertanyaan ini? Karena para teroris itu bukan sembarang orang. Para teroris itu juga orang-orang yang belajar sebagiannya di pondok-pondok pesantren. Bukan hanya eh, mahasiswa atau masyarakat umum bahkan pondok-pondok pesantren tidak sedikit dari para teroris itu yang penghafal Al-Qur'an. Tidak sedikit dari para teroris itu yang belajar ilmu usul fikih, kaidah fikih, belajar akidah dan yang lainnya. Pertanyaannya, kenapa masih muncul terorisme atau radikalisme? Ini yang penting untuk di jawab. Nanti kita akan mengetahui di tengah-tengah penjelasan kita insya Allah. Kaum muslimin yang semoga dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana cara kita belajar Islam? Belajar Islam, pertama kita harus menyadari dan mengimani bahwa Islam ini kan bukan baru datang 100 tahun yang lalu. Islam sudah datang 1400 eh, tahun lebih. Kalau sekarang kita Hijriah tahun berapa? 1444. Itu terhitung sejak hijrahnya Nabi. Berarti tambah lagi 13 tahun sebelumnya. 1500 atau 1457 tahun. Islam sudah turun. Al-Quran, ayat demi ayat, surat demi surat. Diturunkan dan diwahyukan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan Al-Quran ayat-ayatnya dan surat-suratnya secara lengkap. Beliau sampaikan selama 23 tahun tuntas 6666 ayat. Tetapi tugas Nabi tidak hanya menyampaikan teks ayat Al-Quran. Beliau juga diperintahkan oleh Allah untuk mengajarkan, menjabarkan, menafsirkan Al-Quran. Walaupun para sahabat Nabi yang hidup bersama beliau orang-orang yang Al-Quran turun dengan bahasa mereka. Yaitu bahasa Arab turun dengan bahasa mereka. Tetapi para sahabat sadar untuk memahami Al-Quran, tafsirnya, cara penerapannya, hukum-hukum yang terkandung, itu harus belajar dari Nabi. Maka Nabi mempraktekkan. Bagaimana hukum-hukum Islam baik terkait ibadah, sholat, haji, puasa. Prakteknya gimana sih? Ayat demi ayat. Maka para sahabat belajar dari Nabi setahun, dua tahun, tiga tahun, sampai dua puluh tiga tahun wafatlah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kesimpulannya bahwa di situ ada sebuah generasi yang belajar Islam langsung dari Nabi, bukan dari seorang ustadz atau seorang guru, tapi langsung belajar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama generasi itu adalah apa? sahabat. Generasi yang kedua, tadi saya tertarik uh, kata pembukaan yang disampaikan oleh Wadan Ramil mewakili Pak Dandim. Di sana disebutkan di awalnya solawat kepada Rasul, kemudian dilanjutkan setelah Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa ala ashabihi wa tabi'ina tabi'in. Ini sering disampaikan di mimbar-mimbar Jumat. Ceramah-ceramah. Ini ada maknanya ini. Solawat diaturkan kepada baginda Rasulullah. Para keluarganya. Para sahabatnya. Dan kepada generasi tabi'in. Kemudian generasi tabi'ut tabi'in. Berarti di situ ada tiga generasi. Yang selalu disanjung, dipuji Siapa generasi ini? Sahabat. Yang kedua, tabi'in. Yang ketiga, tabi'ut tabi'in. Apa hakikat mereka? Pertama, sahabat. Sahabat Nabi yang berjumlah lebih dari 100 ribu orang saat wafatnya beliau, itu belajar Islam, belajar Al-Quran, baik cara membacanya. Ya, para sahabat Nabi itu ya, lahir ya memang sudah berbahasa Arab gitu. Nggak perlu belajar abata ya. Alif ba alif fathah aba fathah ba nggak perlu belajar itu mereka sudah langsung memang lisannya seperti itu tapi tetap belajar membacanya dari Nabi ini satu cara membacanya yang kedua mereka belajar dari Nabi tafsir Al-Quran bagaimana diterapkannya. Hubungan satu ayat dengan ayat yang lainnya. Kenapa di surat ini seperti ini teksnya, di surat yang lain dengan topik yang sama teksnya berbeda. Apa ini rahasia di balik itu? Mereka belajar. Nah, para sahabat ini kemudian mengajarkan Islam kepada generasi berikutnya. Yaitu namanya apa? Tabi'in generasi pengikut dan murid-murid sahabat. Kalau sahabat muridnya Rasulullah, mahasiswanya Rasulullah. Generasi tabi'in adalah generasi yang belajar Islam kepada para sahabat Nabi. Belajar iman, belajar Al-Quran, belajar akidah, belajar hukum kepada para sahabat Nabi. Muncullah nama-nama besar di kalangan tabi'in. Al-Imam Sa'id bin Musayyib, Hasan al-Basri. Sering mendengar nama Hasan al-Basri ya. Nama ini sering digunakan di negeri kita. Nama saudara kita Pak Hasan Basri. Gitu. Lahir nama-nama besar. Ibnu Sirin dan dan yang lainnya dari generasi tabi'in. Ratusan ribu murid para sahabat. Generasi kedua ini mengajarkan Islam secara mata rantai kepada generasi ketiga namanya tabi'ut tabi'in. Lahirlah di situ nama-nama besar. Al-Imam Malik, Al-Imam Syu'bah, Sufyan Tsauri, Sufyan Ibnu Uyainah, Al-Imam Syafi'i. Ini generasi-generasi yang tadi disebutkan. Nah, tiga generasi inilah yang dipuji dan direkomendasi oleh Nabi Sekali lagi, dipuji dan direkomendasi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kebenaran pemahamannya, kebaikan akhlaknya, semangat ibadahnya dan seterusnya. Rasulullah mengatakan dalam salah satu sabdanya, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Siapa? Para sahabat Nabi. Kemudian generasi yang berikutnya yaitu tabi'in, kemudian yang berikutnya tabi'ut tabi'in, berakhir di situ. Inilah tiga generasi yang kemudian oleh para ulama kita diberi nama dengan generasi salaf, pendahulu umat Islam. Sekarang kita mau mengatasi sebuah problem atau salah satu problem dalam Islam, yaitu terorisme terorisme sudah ada sejak zaman itu. Bagaimana cara membenahinya dan mendapatkan solusi? Ayo kita belajar dari mereka. Belajar dari para pendahulu. Sehingga solusi yang kedua adalah dalam mencegah atau membentengi putra-putri muslimin dari paham terorisme adalah mempelajari Islam dengan penuh semangat dengan merujuk kepada para sahabat Nabi, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Bagaimana caranya? Alhamdulillah. Allah yang maha kuasa dan maha luas. Ilmu dan rahmatnya menjaga semua itu. Sampai hari ini literatur-literatur Islam, warisan mereka masih terjaga hingga detik ini. Kaum muslimin yang saya muliakan, perlu diketahui yang ketiga. Dalam upaya kita mendapatkan solusi mengatasi terorisme yang tiada henti. Bahwa kita ini manusia, lemah. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah semata. Kalau Allah menolong kita, memberi kekuatan kepada kita, nggak ada satupun yang mampu mengalahkan kita. Bangsa dan negara ini juga akan menjadi kuat, kokoh, tak ada satupun kekuatan yang akan mengalahkannya apabila memang Allah sudah menolongnya. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam salah satu ayatnya, Iyansurkumullah falaghalibalakum. Balakum jika Allah hendak menolong kalian, maka tak ada satupun kekuatan yang mampu mengalahkan kalian. Wa iyakhdhulkum faman dalladhi yansurukum min ba'di. Jika Allah membiarkan kalian, tidak mau menolong kalian, kekuatan mana lagi selain Allah yang mampu menolong kalian? Bangsa dan negara ini sangat butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya, dengan apa pertolongan Allah diraih? Di dalam ayat yang lainnya, Allah berfirman, "In tansurullaha surkum, wa yusabbit akdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kalian dan mengokohkan barisan kalian. Penting ini. Pertolongan Allah pasti ada. Bagaimana meraihnya dalam ayat ini? Jika kalian menolong agama Allah. Kata para ulama, menolong agama Allah itu dengan pertama, mempelajarinya dengan baik. Kedua, mengamalkannya dengan benar. Yang ketiga, menyampaikannya kepada umat secara luas dengan penuh kesabaran. Ini menolong agama Allah sehingga kita siapapun dan dimanapun apapun posisinya bangsa dan negara ini jika ingin mendapatkan kemenangan pertolongan Allah Subhanahu wa taala terhadap musuh-musuhnya yang terus mengincar baik dari dalam maupun yang dari luar maka hendaknya kita menolong agama Allah Allah nggak butuh kita Allah tidak sedikit pun membutuhkan kita tetapi Allah dengan syariatnya menguji kita maka dengan menolong agama Allah tadi terwujud dengan tiga tindakan yang pertama mempelajari agama Allah dengan semangat dan dari sumber-sumbernya yang direkomendasi yang kedua mengamalkannya secara benar yang ketiga menyampaikan dan menyebarkan agama Allah kepada seluruh lapisan dengan baik, benar, ilmiah, hikmah. Itu adalah menolong agama Allah. Dengan itu akan datang pertolongan Allah bukan dengan kekuatan kita. Karenanya para pendahulu negeri kita, para pejuang negeri ini yang dengan izin Allah mereka mendapatkan kemerdekaan bangsa kita merdeka. Lepas dari imperialisme model lama. Apa kata para pendahulu negeri kita dalam pembukaan atau preambul Undang-Undang Dasar 45? Di sana disebutkan atas berkat rahmat Allah. Tidak ada yang mengatakan para pendahulu karena perjuangan kita, karena kegigihan kita, karena kesaktian kita nggak ada. Dulu para orang tua kita mengatakan atas berkat rahmat Allah. Bukan atas berkat rahmat Tuhan bahkan. Pakai nama Allah. Ini menunjukkan bahwa memang dahulu mereka itu sedikit banyaknya terjiwai oleh semangat Islam. Mendekatkan diri kepada Allah. Karena itu, juga dalam sila pertama Pancasila yang disebutkan adalah ketuhanan yang maha esa. Bung Hatta ditanya, apa yang dimaksud dengan ketuhanan yang maha esa? Bung Hatta salah satu penyusun, ya, perumus. Ya. Belum menyatakan ketuhanan yang maha esa itu ya Allah, nggak ada yang lainnya. Allah saja. Jadi nggak ada Allah yang punya anak, nggak ada. Nggak ada yang namanya Tuhan Bapa, Tuhan Anak, nggak ada. Nggak ada Tuhan-Tuhan yang lain. Ketuhanan yang Maha Esa itu hanya Allah. Barang siapa dari anak cucu negeri ini yang mengartikan, menafsirkan, menjabarkan sila pertama ini dengan pluralisme, maka dia berkhianat, menyelisihi para pendahulu negeri ini. Ini penting sebagai amanat bahwa bangsa dan negara ini merdeka atas berkat rahmat Allah. Maka dari itu, kita sebagai anak cucunya harus meyakini, beriman bahwasanya problem-problem negeri kita hanya akan bi bisa teratasi dengan atas berkat rahmat Allah. Nggak mungkin Nggak mungkin selain itu. Kaum muslimin yang saya muliakan, oleh karena itu, jadilah kita generasi yang menolong agama Allah agar Allah menolong kita, bangsa dan negara kita. Kemudian para hadirin yang semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada sebab-sebab lain munculnya terorisme yaitu apa yang diistilahkan oleh ketua BNPT bahwa terjadinya terorisme dan tindak teror itu seringkali disebabkan oleh adanya upaya manipulasi dan distorsi terhadap dalil-dalil agama. Ya, manipulasi dan distorsi terhadap dalil-dalil agama. Berarti para teroris itu punya atau menyampaikan, sekali lagi saya ulangi, menyampaikan dalil-dalil agama. Mungkin saudara-saudara kita dari aparat pernah mendengar saat melakukan upaya re-radikalisasi. Bahkan mereka dalam ceramah-ceramahnya, dalam karya-karyanya, menyebutkan dalil-dalil agama yang dalam tanda kutip dianggap membenarkan tindakan-tindakan dan pemahaman mereka. Kita akan beri contoh lalu bagaimana para ulama pendahulu memahami dalil-dalil agama tersebut. Misal, kaum muslimin yang saya muliakan. Dalam mengamalkan perintah al-jihadu fi sabilillah saya kira nggak ada sih seorang muslim yang nggak mau percaya atau nggak beriman bahwa jihad itu salah satu amalan soleh. Ya. Karena dalil-dalil agama baik dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Nabi terlalu banyak yang menyebutkan tentang jihad atau berjuang di jalan agama Allah, membela agama Allah. Ada dalil-dalil yang konteksnya itu perintah, ada dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah yang konteksnya itu memuji pelakunya. Ada dalil-dalil agama yang memuji atau menyampaikan pahala-pahala yang akan diterima oleh para mujahidin. Ada juga dalil-dalil agama yang menghimbau untuk bersedekah, berdonasi, menguatkan perjuangan agama. Banyak sekali. Saya pikir nggak ada seorang muslim dan tidak boleh seorang muslim mengingkari syariat jihad visabilillah sebagaimana nggak boleh seorang muslim mengingkari syariat sholat. Tapi pertanyaan besar, bagaimana jihad itu diamalkan? Mereka yang sering menyamakan dirinya sebagai aktivis Islam atau para mujahidin dan semisalnya juga berdalil dengan dalil-dalil Al-Quran. Jihad adalah salah satu amalan bukan amalan satu-satunya. Ini pertama. Kedua, jihad itu sendiri sebagaimana ibadah-ibadah lainnya dalam Islam ada ketentuan-ketentuannya, ada rukunnya, ada syaratnya, ada kewajiban-kewajibannya. Sering kita permisalkan untuk memudahkan pemahaman. Solat misalkan. Mari kita mencoba melakukan pendekatan ini. Solat lima waktu, hukumnya apa? Wajib. Ya. Apakah kemudian karena para teroris itu solat, kemudian kita mengatakan, wah kita nggak nggak usah solat sih, nanti jadi teroris? Enggak lah. Ya. ada ketentuannya. Ada yang dinamakan rukun, ada yang dinamakan syarat-syarat sholat, ada yang diberi nama kewajiban-kewajiban sholat. Contoh syarat-syarat sholat. Syarat-syarat itu kalau tidak dipenuhi berarti apa sholatnya? Nggak sah. Contohnya, tibanya waktu. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan sholat tapi juga mengatur tata caranya. Nabi kita menjabarkan teknis pelaksanaannya. Jangan ada yang menyelisihi teknis tersebut. Salah satunya Allah berfirman, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sering ditulis di masjid-masjid. Ya. Artinya adalah sesungguhnya sholat itu wajib atas kaum mukminin dengan batas-batas waktu yang telah ditentukan. Sholat duhur di sore yang ini jam berapa? Pak? Jam 11 lewat berapa di Bandung? 1145. Iya. Kalau ada nih saudara kita muslim pakai jubah putih, berjenggot, pakai parfum, ya, kemudian datang ke Masjid Al-Fathu, duduk di soft awal sini, kemudian dia berdiri sholat empat rakaat. Ada tasyahud awal, tasyahud akhir, kemudian salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Jam 10 Empat rakaat. Salah satu takmir atau orang yang ada di masjid saudara kita tanya, Pak, solat apa? Solat duhur. Maaf Pak, sekarang belum tiba waktunya duhur. Ada dua kemungkinan jawaban saudara kita tadi yang sholat. Ya, bajunya putih, jubahan, wangi, ikhlas orangnya. Jawaban pertama, memangnya belum tiba waktu duhur? Iya. Dia orang Timika. Oh, sekarang sudah tiba waktu. Di sini belum ya? Oh iya, Pak. Nanti tunggu Pak ya sebentar lagi. Oh, terima kasih. Mau diberi informasi yang positif. Ada yang kedua. Pak, maaf. Ini belum tiba waktu duhur. Oh, biarkan. Loh, Pak, maaf. Syarat sahnya sholat itu, Pak. Maaf ya. Itu kalau sudah tiba waktu, Pak. Oh, nggak bisa. Kamu jangan sok pinter kamu jangan soalim, Apalagi yang ingetin lagi lebih muda, anak kemarin. Ya. Dan seterusnya. Nggak mau menerima masukan yang positif. Artinya, dia menerapkan salah satu amalan besar dalam Islam yaitu sholat lima waktu tidak mengikuti ketentuannya. Tidak mewujudkan syaratnya. Maka dalam hukum agama sholat tersebut tidak sah. Kalau pelakunya tidak tahu karena ketidaktahuan, dia tidak berdosa. Dia wajib ngulangin nanti kalau sudah tiba waktu. Tapi kalau dia ngeyel, kalau dia tetap diberitahu nggak mau, tetap yakin itu sebagai amal soleh, kita katakan itu amal yang salah, tidak diterima dan pelakunya berdosa. Karena dengan itu dia sudah menginjak-injak syariat Islam semaunya sendiri Begitu juga syarat sholat yang lainnya, menghadap kiblat, sudah berwudu. Ketika ketentuan-ketentuan ini ditabrak, hanya bermodalkan semangat melakukan sholat tanpa ilmu, maka bukan pahala yang dia raih, malah dosa. Bukan kebaikan yang dia timbulkan, malah kemudaratan dan efek negatif. Kaum muslimin yang saya muliakan, ini contoh pendekatan tentang amalan dalam Islam. Begitu juga tentang haji, tentang puasa dan yang lainnya. Nah, kita ingin coba tahu apa syarat-syarat jihad. Dalam waktu yang terbatas ini saya sebutkan beberapanya saja. Yang pertama, bahwa jihad itu dilakukan berdasarkan izin dan komando pemerintah. Yang pertama. Sehingga jihad tidak boleh individual. Jihad nggak boleh sifatnya kelompok-kelompok. Loh siapa yang mengatakan ini? Ini bukan retorika, ini bukan logika, ini bukan filsafat. Ini dalil agama. Siapa yang mengatakan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan ini yang diamalkan, dipahami, diterapkan oleh para sahabat Nabi, oleh generasi tabiin dan tabiut tabiin. Dalam Sahih Bukhari, Nabi kita alaihi salatu wasallam dalam salah satu hadisnya yang panjang beliau mengatakan Innamal imamu junnah yuqatal min waraihi. Hanyalah seorang pemimpin, penguasa itu adalah perisai yakni bagi rakyatnya di mana jihad perjuangan peperangan dilakukan di bawah perintah dan komandonya ini yang pertama dari sini para ulama menjelaskan dan menegaskan bahwa kalau ada jihad atau amalan atau perjuangan yang diklaim sebagai jihad fisabilillah tapi sifatnya individual atau kelompok tanpa sepengetahuan atau izin dan perintah penguasa, maka itu bukan jihad yang legal. Jihad yang ilegal. Bukan hanya ilegal menurut hukum manusia, tapi ilegal menurut hukum Allah. Ini syarat pertama. Sehingga nggak boleh, misalkan saya sebagai salah satu pengasuh pondok pesantren, mengerahkan santri-santri saya untuk berjihad. Nabila, nggak boleh. Bukan wewenang saya. Bukan wewenang pondok pesantren. Atau ada sebuah ormas. Misinya adalah jihad bisa visabilillah. Tanpa pemerintah. Tanpa izin dan komandonya. Maka itu jihad yang ilegal. Secara hukum Islam kaum muslimin yang saya muliakan. Kenyataan sekarang bagaimana? Ternyata dalam internal umat Islam ada kelompok-kelompok yang mengklaim jihad, jihad, jihad, jihad. Di Indonesia aja sudah ada berapa ya? Banyak sekali. Mulai dari DITII awal munculnya kalau boleh dikatakan, kemudian pecah, pecah dan pecah menjadi serpihan-serpihan kelompok di luar Indonesia juga demikian. Ada kelompok Alekhwanul Muslimin, ada JI Jamaah Islamiyah, ada ISIS, ada Al-Qaeda, ada juga Jabhatun Nusrah, kalau bahasa kita Front Pembelaan Islam. Ya. Ini kelompok-kelompok masing-masing punya struktur punya pemimpin, punya misi dan visi, punya kebijakan-kebijakan. Semua kelompok ini tidak dibenarkan dalam Islam. Kedua, syarat daripada jihad bahwa yang diperangi itu ada ketentuannya juga. Tidak semua pihak boleh diperangi. Pertama dan yang tertinggi adalah memerangi orang-orang yang tidak mau beriman dengan Islam, tidak mau beriman kepada Allah dan Al-Quran dan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kata lain, jihad itu pada hukum asalnya adalah untuk memerangi kaum kufar, bukan memerangi sesama Muslim. Apa sekarang yang terjadi? Sebagai efek syarat pertama tidak dipenuhi, begitu juga syarat kedua ini. Apa sekarang yang terjadi? Sejak berdirinya ISIS, ya ternyata ISIS memang menimbulkan problem termasuk dalam internal mereka. ISIS meminta kepada beberapa kelompok yang ada di sana termasuk Al-Qaeda dan juga Jabhatun Nusrah untuk bergabung Masing-masing kelompok menjawab tidak mau. Masing-masing kelompok punya misi. Akhirnya apa yang terjadi di Syria, Irak dan sekitarnya? Yang terjadi adalah pertempuran antar kelompok dalam tanda kutip Islam. Walaupun Islam berlepas diri dari itu semua. ISIS perang dengan dahsyatnya melawan Al-Qaeda. Kalau ada salah satu atau dua dan seterusnya dari prajurit masing-masing ditangkap, maka akan dibunuh secara sadis, dilakukan mutilasi di video dan disebarkan videonya untuk menciptakan rasa takut dan teror kepada lawannya. Sama-sama mengklaim jihad, sama-sama mengucapkan Allahu Akbar, sama-sama mengucapkan la ilaha illallah, sama-sama sholat. Ini yang terjadi. Begitu juga di Afghanistan. Sejak tahun 78 hingga berikutnya. Peperangan di sana dilakukan oleh kelompok-kelompok yang pada awalnya melawan Rusia yang komunis berlanjut masing-masing kelompok mempertahankan misi dan visinya dan pertempuran, basokanya senjata-senjata beratnya, tank-tanknya dihadapkan antar sesama muslim. Ini semua bukan jihad. Maka kepada teman-teman siswa-siswa dan seluruhnya jangan sampai terjebak oleh ajakan-ajakan. Harus tahu ini hulunya apa dan muaranya di mana. Ada dasarnya enggak dari Islam. Untuk menjawab itu semua, tidak ada cara kecuali belajar Islam dengan baik dan benar. Kaum muslimin yang saya muliakan. Bermula dari dua ketentuan tadi, kita lanjut ini sekarang fenomena yang sering terjadi. Mungkin Bapak tentara dan polisi sering menangkap atau mengejar para pelaku apa yang disilakan dengan latihan perang-perangan. Ya, kelompok-kelompok teroris itu di berbagai negara punya kegiatan latihan perang di hutan Poso, di eh, Papua, di Sulawesi Tenggara, di Sumatera, di Aceh. Latihan perang. Ada yang berangkat ke Mindanao, Filipina. Ya, latihan perang. Ya. Apa mereka punya dalil? Ya, ada dalilnya. Di dalam surat Al-Anfal ayat ke-60 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa'iddu lahum mastata'tum min quwwa wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum jelas ayatnya coba lihat di terjemahan Departemen Agama atau Kementerian Agama Quran terjemah apa artinya kurang lebihnya dan hendaknya Persiapkan oleh kalian kekuatan tempur. Baik dalam bentuk manusia prajurit maupun dalam bentuk kuda-kuda. Kuda-kuda tempur. Kalau sekarang tank-tank, amfibi, pesawat tempur, senjata-senjata yang mutakhir. Persiapkan oleh kalian. Tujuannya apa? Untuk membuat takut dan gentar musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian. Ya sebenarnya juga negara kita perlu melakukan persiapan. Ya, memang butuh belanja yang besar untuk itu. Ya. Perintah agama. Tetapi pertanyaannya, ayat ini gimana sih mengamalkannya? Jangan hanya bermodalkan Quran terjemah, kemudian semangat membela agama. Dia ikut latihan perang-perangan di salah satu hutan di Indonesia. Para ulama menjelaskan bahwa ayat ini adalah perintah yang ditujukan kepada waliul amr. Kepada kaum mukminin secara umum tetapi di bawah pengetahuan, izin, komando, dan aturan pemerintah. Barang siapa yang melakukan latihan perang-perangan tanpa sepengetahuan pemerintah, sembunyi-sembunyi, tanpa komando dan izin pemerintah maka itu latihan perang-perangan yang ilegal secara syar'i tambahnya juga secara hukum ilegal pelakunya wajib ditangkap diamankan dididik kalau tidak maka ambil langkah berikutnya kaum muslimin yang saya muliakan Islam indah Islam itu tertib bukan agama yang emosional agama yang penuh rahmah. Rinci aturan-aturan hukumnya. Ini baru berbicara kita tentang bagaimana memahami dalil-dalil agama tentang jihad. Nah sekarang yang terjadi, yang diserang bukan orang-orang kafir, tetapi yang diserang justru saudara muslim juga. Saya kira banyak peledakan di Indonesia ya, kalau skupnya Indonesia, justru yang diserang saudara-saudara kita muslim, baik sipil maupun militer. Yang dibom Mapolres, Mapolsek. Yang diserang saudara kita polisi atau tentara yang sedang jaga. Padahal si saudara kita polisi itu sedang puasa <laughs> Senin Kemis. saudara kita polisi itu juga sholat lima waktu. Eh? Darahnya haram untuk ditumpahkan. Jiwa dan raganya memiliki nilai kehormatan dalam Islam. Ya. Ini penting. Nah, contoh lain dari distorsi terhadap dalil-dalil agama atau manipulasi terhadap dalil agama adalah bermula dari Tadi saya beri contoh, kebetulan kok yang diserang malah aparatur pemerintah ya. Ini bermula dari sebuah akidah yang sangat ekstrim dan berbahaya. Tidak demikian generasi terbaik umat kita dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in mengajarkan. Bahwa mereka memang sudah memfonis negara kita dan negara-negara Muslim lainnya seperti Malaysia, Brunei, Yaman, Saudi Arabia, Emirat itu sebagai negara-negara kafir. Nah, kenapa difonis kafir? Yang kemudian berlanjut, kalau sudah kafir maka wajib diperangin. Boleh untuk dibunuh. Demikian secara berantai apa dasarnya? Mereka mengatakan karena mereka orang-orang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan. Mereka berhukum dengan hukum-hukum barat. Dan dan seterusnya. Dalil mereka adalah ayat ke-44 surat Al-Maidah Bagaimana teks ayat tersebut? Allah berfirman, "Waman lam yahkum bima اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ Ini salah satu pintu masuknya terorisme yang digunakan untuk menjaring anggota. Kalau masyarakat muslim tidak segera berbekal ilmu agama, yang terbimbing dari Rasulullah dan para sahabatnya serta tabi'in dan tabi tabi'in maka akan semakin sulit bagi kita keluar dari problem ini. Ayat ini benar bagian daripada Al-Qur'an. Ayat ke-44 surat Al-Maidah. Kita sering membacanya mungkin terkhusus di bulan Ramadan secara arti letternya seperti yang tadi saya bacakan kurang lebihnya. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Mereka kemudian memberi contoh negara kita, Malaysia dan dan yang lainnya tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan yaitu Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi. Berarti nggak usah rumit-rumit, mereka kafir. Kalau kafir perangin dong. Gitu. Demikiankah ini pertanyaan penting? Para sahabat Nabi memahami ayat ini? Ayo kita pelajari. Perlu kita ketahui pertama bahwa ayat ini di dalam surat Al-Maidah terulang sebanyak tiga kali. Dengan kesimpulan hukum akhirnya berbeda. Sebabnya sama, kesimpulan hukumnya berbeda. Berarti ada sesuatu yang membedakan. Dalam ayat ke-45 juga masih dalam surat Al-Maidah Allah berfirman, "Waman lam yahkum bima anzalallah" sampai sini sama. Faulaika humuz zalimun. Maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Kalau ayat 44 faulaika humul kafirun. Ayat 45 faulaika humuz zalimun. Beda hukumnya. Kafirun dengan zalimun. Pada ayat ke-47, 44, 45, 47. Sama lagi Allah mengulangi. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang fasik. Fasik berbeda dengan zalim, zalim berbeda dengan kafir. Berarti di situ ada sesuatu yang harus dipelajari dan diketahui oleh setiap muslim. Yang kedua, ayat ini sebenarnya menceritakan tentang yang pertama 44 surat Al-Maidah tentang kaum Yahudi Ayat ini sebenarnya menceritakan tentang kaum Yahudi, bukan muslimin. Dalam ayat ke-44 Allah berfirman di awalnya, "Inna anzalna taurata fiha hudan wa nur." Yahkumu bihan nabiyyun alladzina aslamu. Sesungguhnya kami telah menurunkan Taurat. Ini awal ayatnya. Cuma mereka sering nggak membaca ayat awal bagian awalnya ini. Inna anzalna Taurat, Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat fiha hudan wa nur. Di dalam kitab Taurat itu ada petunjuk kebenaran dan cahaya. Perhatikan. Kitab Taurat turun kepada siapa? Nabi Musa. Kaumnya namanya Bani Israel. Terus berlanjut ayat ini kemudian di akhirnya baru Allah mengatakan waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, konteks ayat ini yang ada dalam Taurat, berarti mereka orang-orang kafir. Karena memang orang-orang Yahudi, Bani Israel, mempermainkan ayat-ayat Taurat ditambah dan dikurangin, dirubah-rubah hurufnya, ada yang disembunyikan. Intinya tidak mau menerapkan hukum-hukum Allah yang ada dalam Taurat karena kepentingan-kepentingan ekonomi, kepentingan gengsi kabilah, kepentingan politik masing-masing mereka. Ini ayat ke-44. Bersambung ke ayat 45 masih tentang Taurat dan Bani Israel. Yahudi. Pada ayat ke-47 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal yahkum ahlul Injil bima anzalallah fihi." Saya ulangi, "Wal yahkum ahlul Injil." Siapa yang dijadikan topik? Ahlul Injil. Siapa Ahlul Injil? Nasoro. Dan hendaknya Orang-orang yang pengikut dan yang beriman kepada Injil. Mereka berhukum kepada hukum yang Allah turunkan di dalam Al-Injil. Jadi sekali lagi, ayat ini konteksnya tentang kaum Yahudi dan Nasoro. Nah, atas dasar itu bukan kemudian ayat-ayat ini tidak berlaku untuk muslimin. Tetap berlaku Cuma kalau untuk umat Islam ada rincian hukumnya. Siapa yang merinci? Salah satunya adalah penafsir terkemuka umat Islam, murid Rasulullah dan saudara sepupu Nabi. Siapa? Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini saudara sepupu Rasulullah sekaligus muridnya Nabi. Plus yang ketiga, sahabat Ibnu Abbas didoakan oleh Nabi, bukan didoakan oleh ustaz. Nabi mendoakan. Kata Nabi, Allahumma faqhihu fid din wa ta'wil. Ya Allah, ajarkan kepada anak muda ini ilmu agama dan ajarkan kepada anak muda ini ilmu tafsir tentang Al-Qur'an. Ini sosok sedikit biografi tentang Ibnu Abbas. Beliau mengatakan, menafsirkan tentang ayat ke-44 surat Al-Maidah. Ya. Sekali lagi, siapa yang akan menafsirkan dan menjelaskan? Ibnu Abbas. Siapa Ibnu Abbas? Murid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Ibnu Abbas, ayat ke-44 ini faulaika humul kafirun, artinya bukan kekafiran yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Tetapi itu adalah jenis kekafiran yang di bawah itu tingkatannya. Jadi kekafiran dibagi dua. Ada namanya kufur akbar, ada kufur asfar. Ada kufur besar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam menjadi murtad. Ada kufur kecil yang masih dalam bingkai Islam. Walaupun dia telah melakukan sebuah kesalahan besar tapi tetap dia muslim. Kita ucapkan salam assalamualaikum, hartanya punya nilai, jiwanya terlindungin. Ya, kalau meninggal dikuburkan di pemakaman Islam. Kalau ayahnya meninggal dia dapat waris. Kalau dia meninggal anaknya dia yang muslim dapat waris. Begitu seterusnya berlaku hukum-hukum Islam untuknya. Tidak boleh dibunuh dong. Tidak boleh dikafirkan keluar dari Islam. Kaum muslimin yang semoga dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh penempatan dalil-dalil agama bukan pada tempatnya. Jadi sekali lagi, kalau teman-teman siswa dan mahasiswa membaca tulisan mereka atau mendengarkan ceramahnya, bukan ceramah mereka itu kosong dari dalil agama, tidak. Tetapi yang menjadi pertanyaan sekarang, bagaimana dalil-dalil agama itu diletakkan pada tempatnya. Kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya apa? Contoh sebab-sebab munculnya terorisme. Di antara sebab-sebab munculnya teror dan terorisme di tengah-tengah saudara-saudara kita umat Islam adalah penempatan perintah agama untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar yang bukan pada tempatnya. Kita semua tahu kan bahwa di antara amalan mulia dalam Islam adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil mungkar atau sering disebut dalam bahasa kita amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar nggak cukup waktu untuk menyebutkan tentang dalil-dalil baik Al-Quran maupun Sunnah. Dan setiap Muslim wajib meyakini bahwa amar ma'ruf nahi mungkar bagian dari Islam. Saling menasihatin, saling mengajak kepada yang baik dan mencegah dari mungkar. Nggak ada dalam Islam lu-lu gue-gue nggak ada. Nggak ada dalam Islam masing-masing urusannya sendiri. Nggak boleh itu agama Islam dan muslimin menjadi kuat apabila mereka saling mengingatkan dan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal mu'minuna ba'dhum li ba'din aw wal mu'minuna awliya'u ba'dhum awliya'u ba'dhin ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil mungkar. Kaum mukminin sebagian mereka adalah penolong, penguat terhadap yang lainnya. Bagaimana caranya? Mereka mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari mungkar. Itu muslimin. Kalau yang lu, lu gue gue ini maunya aku kamu nggak usah ikut campur, kamu jangan kepo, kamu jangan ikut urusan orang lain. Itu cara hidupnya orang barat. Yang mau dipaksakan kepada kehidupan kita. Kita nih loh, orang Indonesia nggak kenal kebiasaan itu tadi. Kebiasaan kita orang Indonesia, budaya kita orang Indonesia, kearifan lokal Indonesia adalah kebiasaan saling menguatkan, mengingatkan, mengajak kepada yang baik. Itu kearifan lokal. Kearifan lokal seperti ini jika dilakukan atas nama agama dan niat karena Allah menjadi amalan soleh. Bangsa ini akan menjadi kuat kalau diterapkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan bangsa ini akan menjadi lemah kalau amar ma'ruf nahi mungkar ditinggalkan dan diabaikan. Kau muslimin yang saya muliakan. Namun, amar ma'ruf nahi mungkar sama seperti sholat, seperti haji, seperti puasa. Ada aturannya. Mari kita lihat bagaimana Islam Allah subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulnya mengatur itu semua. <clears throat> Amar ma'ruf nahi mungkar secara global terbagi menjadi dua. Amar ma'ruf nahi mungkar antar sesama elemen masyarakat. Ini yang pertama. Yang kedua, amar ma'ruf nahi mungkar antara masyarakat kepada pemerintah dan pemerintah kepada masyarakatnya. Jenis yang pertama, mari kita lihat aturannya. Islam di antara antara lain memerintahkan man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih. Barang siapa di antara kalian melihat atau mendapati, mendengar sebuah kemungkaran, hendaknya dia segera mengingkarinya, mencegahnya dengan kekuatannya. Yang pertama. Yang kedua, kalau dia tidak mampu, maka ingkari, cegah kemungkaran tersebut dengan lisannya. Nasihat, surat menyurat. Ya. Yang ketiga, kalau nggak mampu, maka dengan hati. Artinya hati dia nggak suka kepada kemungkaran itu dan tidak senang ada di tempat atau area yang dilakukan kemungkaran. Bukan malah dia senyum-senyum. Ada pemabok, ada penjual narkoba, senyum-senyum aja di situ. Enggak. Ada perzinahan dan perjudian, dia diam aja di sana enggak, pergi. Menjauh. Itu dia sudah mengingkari dengan apa? Hati. Kalau mampu, nasehatin. Oh nggak mampu Ustaz, saya nggak mampu. Ya sudah kalau nggak mampu, kamu yang ketiga aja sambil doa. Nah yang pertama dan tertinggi, ingkar mungkar dengan kekuatan, itu ada batasannya. Saya kasih contoh yang terkecil. Kita sebagai kepala rumah tangga, terkhusus ayah, kemudian yang kedua ibu. Nabi mengatakan, Muru auladakum bis salati wahum abna'u sab'in. Perintahlah anak-anak kalian untuk menegakkan salat ketika mereka umur tujuh tahun. Wadribuhum alaiha wahum abna'u ashrin. Dan pukullah mereka kalau tidak mau melakukan salat ketika umurnya sudah sepuluh tahun. Ayah dan juga ibu diberi wewenang untuk ingkar mungkar dengan tangan. Terkait ketika sang anak tidak mau menegakkan sholat ketika umurnya sudah 10 tahun. Boleh memukul dengan aturannya. Baik aturan medis ataupun aturan agama. Ada batas-batasnya. Tapi pertanyaannya, kalau yang gak sholat, anak umur 14 tahun, anaknya tetangga. Anak tetangga sebelah. Maka kita hanya bisa mengingkari kemungkaran dengan tahapan kedua dengan nasihat langsung kepada si anak, kamu anak yang soleh, orang tuamu orang tua yang soleh, yuk sholat, yuk ke masjid. Kalau tetap tidak berubah, laporkan, sampaikan kepada ayah dan ibunya. Sebatas itu nggak boleh kita menampar anak tetangga, memukul, ya nggak boleh. Ada batasannya. Kalau kita melampaui batasan tersebut, berarti kita melampaui aturan dan batasan amar ma'ruf nahi mungkar secara syariat. Karena akan menimbulkan kegaduhan. Nah, lebih luas lagi. Di masyarakat kita ada perjudian. Ada miras. Baik konsumennya ataupun produsennya. Ada narkoba. Ada teroris. Banyak kemungkaran. Kita sebagai rakyat tidak dibenarkan secara hukum agama melakukan nahi mungkar dengan kekuatan di masyarakat. Sekali lagi, tidak dibenarkan. Kenapa? Karena ada yang namanya waliul amr. Ada pemerintah. Tugas kita melaporkan kepada pihak terkait dalam hal ini polisi. Pak polisi, saya punya data di situ ada produsen miras alamatnya ini nih buktinya nih ada fotonya nih ada videonya silahkan assalamualaikum terima kasih pergi kalau nggak ada perubahan boleh saja sepekan lagi tanya pak polisi gimana laporan saya ya. tanyakan boleh boleh pak polisi ya boleh nah, sampaikan dengan baik Bukan kemudian Anda sebagai ustadz atau da'i yang sudah lapor naik mimbar Jumat, saya sudah lapor ke polisi tapi memang dasar polisi itu. Ah, jadi rame. Jadi meluas mudaratnya. yang nggak hilang malah mendatangkan kemungkaran berikutnya. Saya lanjutkan. Kita sebagai rakyat sipil tidak bisa mengingkari dan mencegah menghalangi kemungkaran itu dengan kekuatan. Saya misalkan sebagai seorang pengasuh pondok pesantren, nggak boleh saya sebagai pengasuh mengerahkan santri, ya, melatih santri bela diri, ya, kemudian dipersenjatai dengan pentungan, apalagi dengan senjata tajam, untuk menutup pabrik miras. Nggak boleh. Nggak tahu nih, kira-kira boleh nggak diizinkan oleh aparat ya? Kalau saya mengerahkan santri. Boleh, Pak. Nampaknya nggak boleh lah, sepakat. Agama melarang, Pemerintah melarang. Nah, nggak dibenarkan. Pondok-pondok pesantren mengerahkan santrinya, apalagi santrinya punya maaf saja pas apa baju seragam kayak militer, ya. pakai PDL lagi. Ya. Nggak, nggak, nggak. Ini kacau ini nanti. Bisa kacau. Kalau tidak segera dirapikan, ini berbahaya nanti ke depannya. Anak turunan kita. Itu wewenang pemerintah kepolisian jika dibutuhkan TNI. Bukan wewenang takmir, bukan wewenang ormas, bukan pondok pesantren, dan yang lainnya. Ya. Nah ini contoh amar ma'ruf nahi mungkar di tengah masyarakat. Sekarang yang kedua. Nahi mungkar dari rakyat kepada pemerintah. Boleh nggak nahi mungkar terhadap pemerintah? Boleh. Bahkan dihimbau dalam syariat ini. Cuma Al-Quran dan Sunnah yang menghimbau tadi mengatur. Sama seperti jihad dan yang lainnya. Contohnya, pemerintah kita tentu sebagai manusia biasa nggak lepas dari kesalahan dan kealpaan. Butuh nasihat dari kita. Butuh untuk kita saling menguatkan. Agar pertolongan Allah itu datang dan turun untuk kita dan pemerintah kita. Nabi membimbing. Mari kita ikuti bimbingan Nabi. Jangan mengikuti bimbingan barat dan timur. Ya, bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyejukkan dan itu rahmatan lil alamin. Salah satu bimbingan Nabi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Asim dalam kitab As-Sunnah. Ibnu Abi Asim ini seorang ulama yang hidup lebih dari 1100 tahun yang lalu. Bukan ulama 200 tahun lalu. Menulis karya nama judul bukunya adalah As-Sunnah. Menyebutkan di situ hadis-hadis dari Nabi, salah satunya Rasulullah SAW bersabda, "Man kana lahu nasiha lidhi sultan fala yubdihi alaniyah." Barang siapa yang memiliki kritikan atau nasihat kepada penguasa, jangan disampaikan secara terbuka. Falyakhud biyadi wal yakhlu bihi. Hendaknya menyampaikan nasihat itu secara tertutup dan rahasia. Kemudian Nabi melanjutkan, jika nasihat itu diterima, diakomodir, diterapkan, ada perubahan-perubahan nyata, alhamdulillah. Itu yang diinginkan kata Nabi. Tapi kalau nasihat itu tidak digubris, tidak dihiraukan, maka kata Nabi, fakat ada ma alaihi. Dia telah menunaikan kewajiban yang Allah wajibkan atasnya. Yaitu apa? Menyampaikan nasihat. Selesai. Jangan kemudian kita dalam menyampaikan nasihat kepada pemerintah. Kita menggunakan mimbar-mimbar. Jangan kita menggunakan media sosial. Jangan kita menggunakan kegiatan-kegiatan demonstrasi dan sejenisnya. Kenapa? Karena cara-cara itu di samping memang jelas menyelisi bimbingan Nabi, kalau sudah menyelisi bimbingan Nabi, Allah nggak akan menolong kita. Allah akan membiarkan kita tanpa pertolongan. Yang kedua, cara-cara seperti itu rentan akan dimanfaatkan oleh pihak ketiga. Baik pihak ketiga itu orang dalam yang punya kepentingan-kepentingan kontra terhadap penguasa, ya, memanfaatkan keadaan untuk tercipta suasana yang tidak stabil, instabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, serta instabilitas hubungan masyarakat dengan pemerintahnya ini bahaya. Kalau sampai ini terjadi, ada pihak-pihak sengaja memanfaatkan keadaan ini. Sebagian pencerama-pencerama yang suka berapi-api dalam hal ini justru didukung, difasilitasi para aktivis dan orator-orator diberi semangat untuk melakukan hal itu. Itu berbahaya. Pihak ketiga yang dari luar, dari luar negara kita juga membaca keadaan itu. Kenapa? Intelijen asing ada di negeri kita. Baik yang berwarna kulit beda dengan kita atau dari anak-anak bangsa ini sendiri yang mau dibayar dan ditukar kebaikan negaranya, kedaulatan negaranya hanya untuk kenikmatan duniawi sejenak. lo masa mungkin Ustaz? Belajarlah sejarah Indonesia. Siapa yang pernah belajar PSBB? Nggak tahu PSBB masih ada nggak Pak sekarang? Dulu saya sekolah masih ada PSBB. Pelajaran sejarah perjuangan bangsa. Coba pelajari itu sejarah bagaimana terjadi pengkhianatan-pengkhianatan dalam perjuangan kemerdekaan. Itu dulu. Sekarang lebih parah lagi. Karena mentalnya jauh lebih parah. Maka perlu diwaspadai. Jangan kita meniru cara-cara asing. Ikuti cara-cara Islam yang dibimbingkan oleh sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dicontohkan oleh generasi salaf generasi sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in menasehati penguasa secara santun, ilmiah, tertutup, tidak provokatif dan demonstratif. Kalau bimbingan Nabi ini dilaksanakan, suasana akan tentram, sejuk, negara ini menjadi kuat, kokoh, pihak ketiga, luar maupun dalam tidak mendapatkan kesempatan. Tapi sayangnya, sekarang yang dianut di negeri kita dan banyak negeri paham kebebasan, liberalisme, bebas berbicara, bebas mengungkapkan pendapat, ya. bukan hanya mengkritisi, maaf saja, menjatuhkan wibawa pemerintah, bahkan sampai mencaci, menghina, kata-kata yang tak pantas di media sosial, bahkan di mimbar-mimbar. Kaum muslimin yang saya muliakan, negara kita ini karunia dari Allah. Indonesia adalah anugerah nikmat dari Allah. Diamanatkan kepada kita. Kita sebagai anak cucu pejuang-pejuang, jangan mengkhianati perjuangan. Jangan oportunis, jangan menjual negara dan kedaulatannya untuk kepentingan kelompok, kepentingan pribadi. Kemudian, menutup majelis ini perlu diketahui kepada semua pihak bahwa re-radikalisasi dan kontra terorisme yang itu adalah perjuangan bersama itu adalah tugas kita bersama di masing-masing lini kita hanya bisa dilakukan dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah Nabi sesuai dengan bimbingan para ulama generasi terdahulu. Jangan sampai dalam upaya re-radikalisasi dan kontra terorisme kita menggunakan justru li, apa liberalisasi. Jangan menggunakan liberalisasi. Ini dua kutub yang nggak bakalan ketemu. Ekstrim kanan dilawan dengan ekstrim kiri Allah tidak suka dan tidak riba. Tetapi ekstrim kanan dan ekstrim kiri dihadapi dan dilawan dengan sikap yang adil. Tengah-tengah moderat. Bagaimana adil, moderat, dan tengah-tengah? Ada dalam Al-Quran dan ada dalam Sunnah. Jangan keluar dari situ. Kaum muslimin yang saya muliakan. Kalau kaum ekstrim kanan. Memfonis banyak pihak sebagai kafir. Ya sedikit-sedikit kafir, sikapnya kasar, keras, ya, bahkan brutal dalam menghadapi non-Muslim, ya. baik fisik maupun non-fisik. Tetapi yang kedua, yang ekstrim kiri kebalikannya. Muncullah ucap-ucapan, ucapan maaf-maaf saja, semua agama sama. Enggak, wahai saudaraku. Enggak demikian. Agama yang benar itu hanya Islam, kata Allah. Begitu juga kakek nenek kita mengajarkan. Begitu juga pendahulu pendahulu negeri ini. Inna dina indallahi al Islam. Hanyalah agama yang diakui di sisi Allah hanyalah Islam. Waraditu lakumul Islam dina dan aku ridho Islam sebagai agama kalian, nggak ridho yang lainnya. Dalam ayat lain Allah mengatakan wa may yabtaghi ghairal islami dinan Fana yuqbala minhu. Barang siapa yang memeluk agama selain Islam kata Allah, maka tidak Allah terima darinya. Itu pertama. Jangan sampai ada yang mengatakan semua Islam, semua agama sama. Jangan, tidak. Agama kita mengajarkan Allahu Ahad. Kita selalu membaca dalam solat. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid. Walam yulad. Walam yakullahu lahu kufuan ahad. Katakan bahwa Allah itu Esa. Satu-satunya yang menciptakan alam memiliki dan mengaturnya. Allah Esa di dalam peribadatan. Hanya Allah yang berhak untuk diibadai dengan benar. Dan Allah Esa tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allah memberitakan di dalam Al-Quran tentang akidah kaum Nasoro yang mengatakan Allah memiliki anak. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Tegadus samawatu yatafattarna minhu. Hampir-hampir langit itu akan rontok. Bumi akan pecah dan gunung-gunung itu roboh ketika kaum Nasoro mengatakan berakidah bahwa Allah memiliki anak. Bayangkan langit ini yang kokoh hampir rontok. Bumi ini pecah. Saat mengatakan Allah punya anak, Tuhan anak. Trinitas. Maaf-maaf saja. Ini ekstrim kiri. Maka jangan diajarkan kepada anak bangsa ini ekstrim kiri. Begitu juga yang lainnya. Perlu dibedakan dalam masalah toleransi. Toleransi ada dua. Yang satu bagus, kita terapkan karena Islam mengajarkan. Yang kedua, jelek dan terlarang. Apa itu toleransi yang bagus dan apa yang terlarang? toleransi antar umat beragama bagus. Tapi yang kedua, toleransi beragama salah. Bagaimana toleransi antar umat beragama? Contoh, khususnya kita di Indonesia yang heterogen kita punya tetangga di sebelah kiri Kristen, di sebelah kanan Katolik, di depan itu Hindu, di sebelah sana Buddha. Bagaimana Islam mengajarkan? Terlalu banyak dalil yang mau saya sebutkan, tapi saya sebutkan sebagiannya. Di dalam surat al Mumtahana ayat ke-8 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanhaqumullah anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak berusaha mengusir kalian dari negeri-negeri kalian. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat adil. Ini ayat global sekali. Intinya himbauan berbuat baik dan adil walaupun terhadap orang-orang non muslim. Bagaimana berbuat baiknya? Contoh Nabi kita sallallahu Alaihi Wasallam ketika ada seorang Yahudi sakit, anak Yahudi sakit, dikunjungi oleh Nabi dengan santun, baik, kemudian diajak ke agama Islam. Ini contoh. Menjenguk orang kafir yang sedang sakit. Boleh. Yang kedua, menolong mereka dalam urusan dunia. Kalau mereka itu apalagi tetangga. Tetangga kita di sebelah kiri Kristen, istrinya sudah jatuh HPL-nya, hari perkiraan lahir mau ke rumah sakit, hujan-hujan gak ada mobil. Sudah hampir ini melahirkan. Kita alhamdulillah diberi rezeki punya mobil. Jangan gak mau tahu. Ketuk, Pak, maaf, mau melahirkan iya. Ayo saya antar. Ayo saya antar ke rumah sakit. Atau ke bidan mana yang Bapak mau? Antar. Gratis. Itu toleransi antar umat beragama. Lu itu Kristen Pak Ustaz. Walaupun dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Sebelah kita yang kanan Katolik. Rumahnya roboh karena satu dan lain hal. Kebetulan dia miskin misalkan. Jangan kita lewat, pulang pergi kantor, pulang kerja, nggak tahu menau. Jangan. Yuk bantu tenaga, silahkan bisa beri uang, belikan genteng, silahkan. Itu sangat dipuji oleh Islam. Jangan sampai kita mengganggu tetangga kita walaupun non muslim karena Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min." Man lam ya'man jaruhu bawaitahu. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Siapa? seseorang muslim yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguan dia. Al-Imam Abdul Aziz bin Bas, mufti kerajaan Saudi Arabia yang sudah wafat, dalam salah satu fatwanya, mufti kerajaan Saudi yang sering dituduh uh, ekstrim dan yang lainnya, beliau menegaskan bahwa dari hadis ini, kita sebagai muslim hendaknya berbuat baik kepada tetangga kita dalam urusan dunia. Jangan mengganggu mereka, jangan menyakiti mereka. Kemudian, kalau sudah kita tahu contoh-contoh dalam kehidupan sosial, kita berpindah dalam kehidupan beragama. Tetangga kita yang Kristen mau berangkat ke gereja. Tadi mau kemana yang pertama? Ke rumah sakit. Mau berangkat ke gereja, nggak ada mobil, Ya jangan kemudian kita bantu mengantar ke gereja. Pak, mari Pak. Tapi jangan juga kemudian kalau kebetulan dia punya mobil, kita hancurkan spionnya, kita kempesin bannya. Jangan. Itu dua sikap. Ya. Contoh dalam hal toleransi. Nah, kita umat Islam di Indonesia perlu memahami ini dan meletakkan pada tempatnya. Jangan ekstrim kanan, jangan ekstrim kiri. Itulah ajaran yang moderat. Karena kalau melakukan re-radikalisasi atau kontra terorisme dengan liberalisasi, berarti kita tidak menggunakan cara yang Islam dan itu bagaikan menyiram api dengan bahan bakar akan semakin panas suasana, akan semakin lahir teroris-teroris, ekstremis-ekstremis. Dan Allah tidak akan menolong kita. Ini beberapa contoh dalam permasalahan ini. Semoga uh, kajian kita pada hari ini uh, menjadi manfaat buat kita semuanya dan semoga apa yang sedikit kita kaji ini Allah jadikan sebagai amal soleh. Kemudian dengan itu kita akan mengakhiri kajian kita. Sebelum mengakhiri majelis ini, saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang berandil dan berperan terwujudnya acara ini menghimbau diri saya, keluarga dan semua hadirin untuk jangan lupa banyak mendekatkan diri kepada Allah. Banyak berdoa untuk kebaikan umat Islam. Banyak berdoa untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Sempatkan dalam waktu-waktu yang mustajab di sepertiga malam terakhir, di saat hujan turun, antara azan dan iqamah setiap lima waktunya, untuk mengangkat tangan kita kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah negeri kami negeri yang aman. Berikanlah kepada kami pemimpin-pemimpin yang soleh. Kuatkan iman pemimpin-pemimpin kami. Berikan teman-teman dan penasehat untuk pemimpin kami, orang-orang yang baik, yang mengarahkannya kepada yang kau ridhoi ya Allah. Terus berdoa kepada Allah. Ya Allah tanamkan kepada kaum muslimin dan pemerintah muslimin untuk cinta kepadamu, cinta kepada nabimu, cinta kepada Al-Quran, cinta kepada sunnah nabimu ya Allah. Terus doa. Jangan putus asa. Demikian kajian ini uh, semoga sekali lagi bermanfaat. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassalamu'alaikum wasallam wa ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Baik, hadirin wal hadirat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah tadi kajian Islam ilmiah yang bertajuk mengapa terorisme tiada henti yang disampaikan oleh Al Ustaz Luqman bin Muhammad Ba'abdu hafizahullah taala. Dengan ini kita memasuki acara yang terakhir yaitu penutupan dari perwakilan panitia daurah ilmiah kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih jazakumullah khairan kepada pemateri kita yaitu Al-Ustaz Luqman bin Muhammad Ba'abdu hafidhahullahu ta'ala dan begitu pula terima kasih jazakumullah khairan kami ucapkan kepada segenap instansi pemerintah yang telah membantu lancarnya acara kita di pagi hari ini dan begitu pula jazakumullah khairan. Terima kasih kepada DKM Masjid Agung Al-Fathu Soreang yang telah menyediakan tempat sehingga acara di pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Dan yang kemudian ucapan terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah bersedia hadir mendengarkan kajian ilmiah di pagi hari ini. Semoga apa yang telah kita dengarkan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita bersama dan menjadi pemberat timbangan bagi sang pemateri yaitu al Luqman bin Muhammad Ba'abdu hafizahullah taala. Terakhir kami memohon maaf perwakilan dari panitia memohon maaf sebesar-besarnya jika ada hal-hal yang kurang berkenan baik dari ucapan maupun perbuatan kami selama acara daurah ini berlangsung al-afu minkum kami mohon memohon maaf sebesar-besarnya. Sekian acara kita pada siang hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.